Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang kedua ini menampilkan Hari Akik sebagai Karmaduga, Heri sebagai Begawan Agung, Ait sebagai Kinanti, Niko Septiawan sebagai Burangrang, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Begawan Agung Sokayana yang mengejar Karmaduga, salah seorang dari sebelas wakil penguasa dari tanah seberang, terkena serangan senjata rahasia di pangkal kakinya. Cek! Cek! Memang tidak salah dugaanku bahwa kalian adalah orang-orang yang licik. Apapun katamu, kau kini telah kukalahkan. Kau sudah tidak akan mampu lagi bertempur untuk waktu yang lama. Sebentar lagi tenagamu akan terkuras oleh racun yang terdapat dalam paku halus di pangkal kakimu itu. <laughs> Jaga Dewa Batara merasakan kaku di bagian sekitar pahaku. <laughs> Tidak, Mol. Aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Begawan Agung Sokayana kemudian meraih sesuatu dari balik jubahnya dan kemudian di tangannya nampak sebuah botol kecil dan dengan cepat ia membuka tutup botol itu dan menelan beberapa butir pil yang merupakan ramuan penghambat racun. <laughs> tidak akan ada gunanya lagi orang tua. Dan sekarang pun aku sudah tidak sabaran untuk menggilasmu hingga hancur. Bersiaplah untuk mampus, hei orang tua! Iya, Aku tidak boleh membuang waktu. Aku akan melumpuhkannya dengan puncak kemampuan. Luka di kakiku ini semakin mengganggu. Begawan Sukayana terus menyerang membabi buta. Karma duga dibuatnya kelabakan. Ia berusaha melompat ke sana kemari, berusaha menghindarkan serangan dahsyat dari Begawan Sukayana. Tetapi pada suatu saat, di mana ia semakin terdesak, Karma duga tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima serangan Begawan Agung Sukayana dengan seluruh kekuatan yang ada. segera meninggalkannya. Hop! Hai, tunggu jangan lari. Ah, eh, eh, eh, celaka, kakiku, kakiku menjadi semakin sakit. Rasa-rasanya tidak dapat lagi aku gerakkan. Aku, aku harus cepat kembali. Oh, aduh, kepalaku. Aduh, kepalaku pusing sekali. keluarga Paman Arya menjadi korban, juga keluarga para perwira yang membantu kita. Tetapi dalam pertemuan tadi sudah diputuskan bahwa kita tidak mungkin menyerbu secara terang-terangan. Kekuatan pasukan kita tidak memungkinkan untuk mengatasi mereka. Pengorbanan mereka terlalu mahal, Kakang. Aku aku akan pergi malam ini juga membebaskan mereka. Hei, kau kau jangan bertindak sembrono adik nanti. Kau tahu sendiri yang Pegawan pun mendapat kesulitan untuk menghadapi mereka. Bahkan salah seorang dari mereka. Tapi lawan Eyang Begawan berbuat curang, Kakang. Ya memang benar, Kinanti. Tetapi walaupun demikian kekuatan para tokoh yang banyak terdapat di sana tetap tidak mungkin dapat kita lawan. Ah, jangan terlalu membesar-besarkan kekuatan mereka, Kakang. Dan mengecilkan kekuatan kita sendiri. Ah, buktinya kita masih sanggup menggulung pasukan mereka dan menawan beberapa tokoh mereka. Tapi itu hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka, Nanti. Paman Arya Dumila yang merupakan panglima di keraton sana pun membenarkan semua itu. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kita masuk ke pondok kita. Kita lihat keadaan Eyang Begawan. Mungkin ia dapat memberikan petunjuk pada kita. Kau masuklah, Kakang. Biar aku menikmati udara di luar sini dulu. Aku tunggu engkau di dalam pondok sana. Raden Burangrang kemudian melangkah masuk ke dalam pondok kecil yang hanya beberapa belas tombak dari tempat adiknya Kinanti. Raden Burangrang yang merasa khawatir dengan sikap adiknya kemudian memerintahkan seorang prajurit di muka pondok untuk mengawasinya. Sementara itu di bagian lain dari pondok itu nampak bertebaran puluhan prajurit yang tengah beristirahat berkumpul di seputar beberapa api unggun. pembebasan keluarga Paman Arya Demila serta lainnya. Ya, aku akan dapat menanyakan pada para penduduk di kota raja. Aku yakin, banyak orang yang mengetahuinya. Tapi, aku harus berhati-hati. Ya, tadi aku melihat Kakang Burangrang mendekati seorang prajurit di muka pondok itu. Ya, aku yakin Pasti prajurit itu diberi tugas untuk mengawasiku. <sighs> Jika aku menjauhi tempat ini, tentu ia akan segera masuk dan memberitahukan kepada Kakang Burangrang. <sighs> Ya, akan aku coba dengan cara lain. <laughs> Kakang Burangrang salah jika mengira dapat mencegahku dengan caranya itu. aku akan memanggil prajurit itu. Kemudian, tanpa mengeluarkan suara, Kinanti melambaikan tangannya pada prajurit di muka pondok itu. Dan segera saja, prajurit yang merupakan calon mangsa Kinanti datang mendekati. Oh, ada apakah Tuan Putri memanggil hamba? Hmm. Apakah yang diperintahkan Kakang Burangrang kepadamu? Mengawasiku. Hmm, uh, tuanku Tuanku Burangrang. Hmm, tidak, tidak. Uh, kau berani berbohong ya kepadaku? Uh, uh, iya, iya. Tuan Putri, hamba hanya disuruh mengawasi Tuan Putri dan dan mm, memberi tahu jika tuanku pergi dari tempat ini. Hmm, bagus, bagus. Jika begitu, hup, hup, hup. Eh, eh, Beristirahatlah saja kau di sini. Beberapa saat lagi, kau pasti akan bebas dari pengaruh totokanku. Dan kau boleh memberitahukan kepergianku kepada Kakang Burangrang. Selamat tinggal. Hup! bagaimana keadaan kaki yang? Oh, sudah jauh lebih baik setelah dikeluarkan racunnya. Iya, ya. Dan uh, minum ramuan obat yang dibuatkan Kinanti. Oh, di mana anak itu, kurang rang? Masih di luar, Eyang. Uh, sebentar lagi dia akan masuk kemari. Oh, jika saja anak itu tidak menyusulku. Untungnya saat ini aku sudah tidak bernyawa lagi. Iya, ketika kami tengah terlibat dalam pertempuran, ia nampak gelisah dan berusaha menjatuhkan lawannya yang tengah kami desak. Ketika melihat paman Arya Dumila berhasil melumpuhkan lawannya, ia berteriak meminta paman Arya Dumila menggantikannya dan segera saja mengejar Eyang. Uh, Eyang, ah, iya. apakah apakah kita akan membiarkan keluarga Paman Arya Demila serta keluarga para perwira dan prajurit yang datang membantu kita? Mereka kini sedang gelisah, yang. Ah, jika saja aku tidak membuat kesalahan. eh ah, yang tidak bersalah. eh yang tidak perlu menyesalinya. Aku mengerti, Bu Rangrat. Tapi seandainya saja saat ini aku tidak terluka. Tentu aku akan mencari jalan. Aku akan berupaya untuk menyelamatkan mereka. Ya, setidak-tidaknya sebagian dari mereka. Eh, coba kau panggil Kinanti. Biarlah kita bicarakan masalah ini dengannya. Uh, baik, ya. Kinanti di sana. Kinanti! Kinanti! Kinanti! kemana anak bengal itu? Kinanti! Eh, apa itu? Eh, bukankah engkau yang aku tugaskan memperhatikan Tuan Putri Kinanti? Hei, eh, kau tidak dapat bicara, prajurit. Apa yang terjadi dengan dirimu? Adikku kah yang membuatmu seperti ini? Hah? Benar, benar tuanku. Hamba, ampun hamba, ampun hamba tuanku. Eh, Tuan Putri pergi ke arah sana tuanku. Oh, celaka. Benar. Adik nanti sangat ceroboh. Aku akan memberitahukan Eyang Begawan. kau panggil Arya Dumila. Biar aku bicara dengannya, Burangrang. Uh, eh, baik, Eyang. Sementara itu di keremangan malam, nampak sesosok bayangan yang ramping melesat cepat menuju ke arah barat. Sungai kecil dan tebing-tebing dilaluinya. Begitu terkesannya. Seakan-akan ada keperluan yang teramat penting. <sighs> Ya, aku harus menyelamatkan keluarga Paman Arya dan paman-paman lainnya. Harus dan harus. Aku tidak dapat menyesuaikan diri dengan sikap Kakang Burangrang dan Eyang Bekawan. Ya, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan mereka. melayang cepat hingga tiba di gerbang kota Raja Tarumanagara. Jika tadi siang aku sengaja memancing keributan di muka gerbang itu, sekarang aku harus masuk secara diam-diam. Tetapi di muka gerbang dipenuhi dengan para prajurit yang sedang berjaga saja yang berada di seberang sungai Chandrapaka yang demikian lebarnya. Hmm. Tetapi, ya, aku tidak mungkin masuk melalui gerbang itu. Ya, aku aku harus mencari jalan yang lain. Ya, aku akan mencari jalan lain. Aku akan mencoba menyusuri sungai yang besar ini. Ya, pada suatu tempat pasti akan ada bagian sungai yang agak sempit. Nah, di tempat itulah aku akan berupaya untuk menyeberangi sungai ini. Ya, aku akan terus menyusurinya. Hei, di bagian ini pun aku kira dapat kuseberangi dengan bantuan sepotong kayu. Ya, aku akan mencoba menyeberangi sungai ini. Gadis muda yang keras hati itu kemudian menuruni tebing sungai itu untuk memperpendek jarak yang harus dilompati. Dan di bawah tebing, tepat di pinggir sungai, ia menemukan sepotong cabang kayu kering. Ya, bagus. Dengan kayu ini, aku dapat sampai ke seberang sana. Ah, aku akan menyeberangi sungai ini. Ketika Kinanti tengah bersiap mengumpulkan tenaga dan memusatkan pikirannya untuk segera melompat, Terdengar suara halus yang memanggilnya dengan suara yang tertahan. Tunggu! Jangan melompat adik nanti. Ah, Kakang Burangrang. Jangan kau bertindak sembrono adik nanti. Aku sudah memutuskan untuk masuk ke sana, Kakang. Kau dan juga siapapun tidak dapat menghalangiku. Minggirlah. tubuh kakangnya dan bersiap untuk segera melompat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.